Dan ini merupakan nikmat yang besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk bisa mencari fawaid atau faidah ilmiah dari asatidah kita di mana seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan selanjutnya kebahagiaan al-hakiki yaitu di kampung akhirat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing kita untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak ada tujuan di dunia ini yang lebih mulia. Tidak ada cita-cita seorang hamba yang mulia melainkan dia mengharapkan jannah Allah. Dan termasuk kita duduknya kita di majlis ini min asbab termasuk dari sebab-sebab seorang dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah uh, Ustazuna Abu Ishaq Muslim hafizahullah sudah berada di uh, di sisi kita. Uh, perlu antum ketahui semuanya bahwasanya Ma'had Al-Ittiba telah berupaya untuk ikut andil dalam dakwah ilallah walaupun masih banyak kekurangan di sana sini baik dari sisi tempat ya antum alhamdulillah sudah melihat eh, kita berusaha untuk mewujudkan ya madrasah ilmiah atau marakis atau markis ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa segera mewujudkan ma'had yang sekarang dalam pembangunan. Uh, maka ana di sini mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada al-ikhwah yang khususnya yang berada di wilayah Sumbio dan sekitarnya dan kepada para ikhwah salafin yang berada di Mas atau Presidenan Banyumas dan yang uh, lainnya yang telah membantu menyokong ya menginfakkan sebagian hartanya guna mewujudkan tarbiyah atau mewujudkan madrasah ya markas Ma'had Al-Ittiba maka kami selaku pengurus ya mewakili ikhwa atau pengurus Ma'had mengucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan antum semuanya amin نعم إخوان إن شاء الله في هذه الليلة سيلقي المحاضرة بعنوان dengan judul Nah, waspadai fitnah mumayyi'ah terhadap dakwah salafiyah. Di mana fitnah ini telah menyeret sebagian ikhwah ya, dan secara umum kaum muslimin kepada penyimpangan syariat, penyimpangan manhajiyah, penyimpangan akidah disebabkan memiliki sifat mumayyi lembek di dalam berpegang teguh terhadap agama Allah Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, "Naam sayati zaman al-qabid 'ala dinih kal-qabid 'ala al-jamr." Akan datang suatu zaman seorang yang berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh terhadap sunnah nabinya seperti memegang bara api. Maka seorang yang berpegang teguh terhadap agamanya, terhadap sunnah, penuh dengan risiko, penuh, dengan tantangan, penuh dengan segala kesulitan. Nah, ujian-ujian terus menghampiri dirinya. Dan ini termasuk sunnatullah. Sebagaimana menimpa ujian-ujian itu terhadap para ambiya wa rusul. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah uh, insyaallah muhadara ini akan segera dimulai. Ana menghimbau kepada seluruh ikhwa yang masih berada di luar untuk segera merapat ke dalam majelis. Dan untuk yang ikhwa yang berada di majelis ini segera uh, merapat maju, yang di belakang juga nah uh, <clears throat> agar supaya majelis ini ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang kita harapkan. Nah, kemudian himbauan yang berikutnya bagi ummahat, akhwat untuk bisa merapikan majelis-majelisnya ya karena insyaallah muhadharah ini akan segera dimulai. Kemudian bagi al-aulad, anak-anak untuk bisa beradab ya untuk bisa naam tenang tidak berisik tidak ribut ya, dan tidak mengganggu jalannya muhadharah ini nah untuk ummahat juga supaya uh, lebih bisa mengkondisikan putra putrinya nah agar bisa memaksimalkan nah, di dalam mengambil fawaid ilmiah yang akan uh, Ustaz Muslim Hafidahullah akan sampaikan. Naam, kita akan segera mulai. Naam, ana sampaikan kepada antum semuanya jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran antum di majelis ini. Uh, ana sampaikan waktu dan tempat kepada Al Ustaz Muslim Hafidahullah taala. Falyatafaddal.